بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد طيب أخواتي الله رحمني ورحمكم رحمني ورحمكم الله InsyaAllah Ta'ala pada sore hari ini kita akan melanjutkan materi kita di mana pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang sulasi masjid di harfin. Sekarang kita masuk pada pembahasan sulasi masjid di harfain. Nah, dinamakan sulasi masjid di harfain karena pada asalnya fiil tersebut terdiri dari tiga huruf hanya saja dia mendapatkan tambahan dua huruf. Nah, dan dinamakan juga dengan fi'il humasi atau fi'il yang terdiri dari lima huruf. Untuk fi'il dengan wazan sulasi mazid di harfain terdapat empat kelompok kata yaitu tafa'ala, tafa'alu situ ada tambahan ta ya dan ain fiil sehingga ditasdid pada ain fiilnya karena di situ ada ain fiil yang disukun kemudian tafa'ala itu ada tambahan ta sebelum fa'il dan alif setelah fa'il tafa'ala yatafa'alu Kemudian yang ketiga adalah ista'ala yasta'ilu. Itu ada tambahan alif dan ta. Alif ya. sebelum fafi'il dan ta setelah fafi'il. Menjadi ista'ala yasta'ilu. Kemudian yang keempat adalah infa'ala yasta'ilu Yaitu tambahan alif dan nun sebelum fafi'il. Infa'ala yasta'ilu Tapi kalau kita tasrif, yang pertama adalah wazan tafa'ala. Tafa'ala ya tafa'alu, tafa'ulan, mutafa'ilun, mutafa'alun, tafa'al, la tatafa'al. Kita bisa menggunakan contoh mauzunnya antaranya adalah ta'allama ya ta'allamu. Artinya mempelajari ya. Ta'allama ya ta'allamu ta'alluman, muta'allimun, muta'allamun, ta'allam, la tata'allam. Kemudian contoh daripada mauzun yang lain. Bisa takallama yatakallamu, artinya berbicara. Tajassasa yatajassasu, memata-matai. Ya. Tajassasa yatajassasu tajassusan. Kemudian tasyabbaha yatasyabahu tasyabbuhan, menyerupai. Tafakkara yatafakkaru tafakkuran, berfikir dan tatabbara yatatabbaru tadabburan yaitu bertatabur. Kemudian wazan yang kedua adalah tafa'ala. Kalau kita tasrif tafa'ala ya tafa'alu, tafa'ulan, mutafa'ilun, mutafa'alun, tafa'al, la tatafa'al. Contoh mauzunnya adalah misalnya ta'awana ya ta'awanu, artinya saling menolong. Ta'awana ya ta'awanu, ta'awulan, mutaawilun, muta'awanun, ta'awun, ta'awan, la tata'awan. Nah. Atau contoh mauzun yang lain takasara yatakasaru. Yatakasara yatakasar yatakasaru. Naam. Artinya memperbanyak ya. Takasara yatakasaru takasuran mutakasirun mutakasarun takasar la tatakasar. Contoh mauzun yang lain adalah tawadhu'a yatawadhu'u. Tawadhu'an bertawadhu' ta'arafa yata'arafu ta'arufan saling mengenal Kemudian tabadala yatabadalu tabadulan. Ta Naam. Artinya adalah saling mengganti. Ya. Kemudian tawazana yatawazanu tawazunan seimbang dan tajahala yatajahalu tajahulan berpura-pura bodoh. Kemudian yang ketiga adalah wazan ifta'ala ya, dengan tambahan alif dan ta. Ifta'ala yafta'ilu Ifti'alan musta'ilun musta'alun Ifta'illa tafta'il musta'alun musta'alun ufta'ila yufta'alu Contoh mauzunnya adalah Ijtahada yastahidu Artinya bersungguh-sungguh Ijtahada yastahidu ijtihadan mujtahidun mujtahadun ijtahid La tajtahid ya. Ijtama'a yastami'u Ini contoh yang lain artinya berkumpul ya. Ijtama'a yajtami'u. Ijtama'a yajtami'u ijtima'an. Mujtami'un mujtama'un ijtami' la tajtami'. Contoh mauzun yang lain adalah intasara yantasiru intisaran. Artinya menang. Ijtama'a yajtami'u ijtima'an. Artinya mendengarkan. Dan iqtarba yaqtaribu iqtiraban. Menjadi dekat. Ibtada'a yabtadi'u ibtida'an. Memulai dan ibtada'a yabtadi'u ibtida'an berbuat bid'ah. Kemudian yang terakhir yaitu wazan infa'ala. Infa'ala yanfa'ilu infi'alan munfa'ilun munfa'alun dan fa'il. Contoh maksudnya ingkasara yang kasiru artinya pecah. Ingkasara yang kasiru ingkisaran. Mungkasirun mungkasirun ingkasir la tankasir. Ingkosama yang kosimu ini contoh yang lain artinya terbagi. Inqasama yanqasimu inqisaman munqasimun munqasamun qasim la tanqasim. Contoh mauzun yang lain adalah in intabaqa yantabiqu intibaqan artinya tertutup ya In infajara yanfajru infijaran terpancar In indafa'a In indifa'an tertolak inhadama yanhadimu hidaman artinya roboh dan in akasa yan akisu in ikasan artinya terbalik. Baik, ini yang bisa anda sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.